pahala. Dan daripada menghitung-hitung pahala, ini berapa pahalanya, ini berapa pahalanya, ini berapa pahalanya, sholat ini berapa kali, sholat di haram berapa kali dan seterusnya. Kalau engkau kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat-sifatnya yang mulia. Dengan nama-namanya yang sempurna. Yang menjelaskan tentang dat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita otomatis akan semangat menghambakan diri kepadanya, beribadah kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu setiap menyampaikan hukum, menyampaikan perintah atau larangan atau ancaman selalu diiringi dengan wakanallahu. Wakanallahu, wakanallahu. Menyebutkan sifat-sifatnya. Wakanallahu sami'an alima. Wakanallahu ghafuran rahima. Wakanallahu azizan hakima. Dan seterusnya, dan seterusnya agar kita semakin kenal Allah Subhanahu wa taala dan kita sangat-sangat memuliakannya dan meninggikannya dan kemudian menghambakan kepadanya. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna bi ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah, yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan kemudian mereka menginginkan untuk memisahkan antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Kemudian berkata, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman kepada sebagiannya dan kami kufur kepada sebagian yang lain. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Dan mereka menginginkan untuk mengambil jalan di antara dua bagian tersebut atau mengambil jalan di tengah-tengahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah mereka ini barakallahu fikum orang-orang yang mencampurkan agama dengan kekafiran. Yang menyampurkan pengingkaran dengan keimanan. Apakah mereka dianggap mukmin? Sama sekali tidak. Kufur dengan seluruhnya dengan kufur pada sebagiannya, hukumnya tetap sama, kafir murni. Karena agama layak yatajazza. Agama ini nggak bisa dibagi-bagi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka menginginkan untuk mengambil jalan tengah, mengambil jalan sebagian kufur, sebagian iman. Ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka ini kata Allah adalah orang-orang kafir yang hakiki. Allah beriman kepada Allah, tidak beriman pada Rasulnya, kafir. Beriman kepada Rasulnya yang terakhir, tapi tidak beriman pada Rasul-Rasul sebelumnya, kafir beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga kafir. Apakah berarti kafirnya setengah-setengah? Tidak. Ulaika humul kafiruna haqqo. Allah katakan di ayat berikutnya, mereka itu orang-orang kafir yang hakiki. Wa'atadna lil kafirina azaban muhina. Dan kami persiapkan untuk orang-orang kafir tersebut dengan alif dan lam lil ahad. Kami persiapkan untuk orang-orang kafir tersebut jenis yang mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan, yang mencampur adukan antara iman dengan kekafiran, kami persiapkan untuk mereka azaban muhina. Azab yang menghinakan. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan tidak membeda-bedakan mengimani semua seluruh Rasul-Rasulnya La yufarriqu baina ahadin minhum. Tidak membedakan satu pun di antara mereka. Ulaika mereka lah. Saufa yu'tihim ujurahum. Orang-orang yang Allah akan berikan pada mereka pahala-pahala mereka. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Ini yang saya singgung tadi di mukaddimah di awal. Selalu setiap Allah menjanjikan, setiap Allah mengancam, setiap Allah menghukumi dengan satu hukum, memerintahkan dengan satu perintah, melarang dengan satu larangan, selalu diakhiri dengan tentang sifat-sifatnya. Diakhiri dengan wakadallahu sami'an alima. Sekarang wakanallahu ghafurar rahima. Dan biasanya Selalu berkait dengan apa yang dibahas. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya tidak membeda-bedakan di antara satu pun dari para Rasul-Rasulnya, maka Allah akan berikan pahala yang besar. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Membuka kesempatan untuk taubat Allah maha pengampun dan maha penyayang. Berkata Syekh Sa'adi rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas, Huna kismani. Di sini, di ayat-ayat ini ada dua golongan. Qad waddaha likulli ahad. Dan sudah dijelaskan masing-masingnya. Mu'minun billahi wa birusulihi kullihim. Yang pertama, golongan yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya seluruhnya dan juga beriman kepada kitab-kitabnya wa kafirun bidzalika kulli dan yang sebaliknya kafir kepada Allah dan rasulnya kafir kepada Allah dan sebagian rasulnya beriman kepada Allah tapi tidak beriman pada rasul-rasulnya maka mereka dianggap sebagai kafirun bidzalika kulli Kafir terhadap seluruhnya. Mengapa? Karena siapa yang beriman kepada Allah harus beriman kepada rasul-rasulnya. Rasul. Orang yang beriman kepada rasul-rasulnya harus sampai rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai Nasrani, wahai Yahudi, jangan beda-bedakan antara para rasul. Maka apa yang saya sebut? Mengapa yang saya sebut Yahudi dan Nasrani? Karena kaum muslimin, karena beriman kepada Rasulullah SAW yang terakhir, otomatis ajaran Rasulullah SAW dalam kitabnya Al-Quran menyebutkan semua para rasul sebelumnya. Ya Pak, ya? menyebutkan tentang Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yunus, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi seluruhnya. Yang disebut dengan nama-namanya dan yang tidak disebut nama-namanya. Allah sebutkan pula secara global minhum man lam naqsushum alaih. Di antara mereka ada yang kami tidak sebutkan nama-namanya. Artinya kita percaya semuanya mereka adalah rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Kami muliakan mereka, kami hormati mereka, kami doakan alaihi salam, kami berikan pada mereka salawat. Tetapi mereka ini yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yuriduna ayyattakhidhu baina dalika sabila. Yaquluna Nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Yahudi contohnya mengingkari dan mengkafiri, mengkufuri Nabi Isa alaihi salam. Bahkan Yahudi mencercanya dengan cercaan yang keji. Menganggap Nabi Isa sebagai anak zina karena tidak punya bapak. Menganggap Maryam yang disucikan dan dikenalkan oleh Allah dengan Maryam allati ahsanat farjaha yang tidak pernah disentuh laki-laki dituduh berzina oleh Yahud. Kami hanya beriman pada Nabi Musa. Adapun Isa demikian dan demikian. Demikian pula kaum Nasra, Nasara. Mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Demikian pula Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW Nabi terakhir. Padahal disebut dalam kitab mereka. Disebut di dalam kitab-kitab mereka Taurat dan Injil. Walaupun mereka sudah merubahnya, menambahinya, menguranginya, mengganti-ganti kalimatnya, menterjemahkan seenaknya. Tapi toh masih ada isyarat-isyarat sampai hari ini pada Injil mereka yang mereka baca detik ini masih ada isyarat-isyarat ke sana. Seperti yang dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hidayatul Hayara. Isyarat-isyarat dalam kitab Injil bahwa ada nabi terakhir itu sangat banyaknya. Aku tinggalkan kalian kepada saudaraku. Aku serahkan kalian pada saudaraku yang akan datang. Silahkan. Setelah Nabi Isa, adakah selain Nabi Muhammad SAW? Yang memiliki bukti-bukti dan ciri-ciri yang sangat jelas. Yang mengaku Nabi banyak. Tapi adakah yang sesuai dengan apa yang diberitakan di dalam Taurat dan Injil? Bahwa Allah Subhanahu akan membesarkan dirinya dan akan datang seorang dari Tur yang memuliakan Allah, meninggikan Allah ke seluruh penjuru. Dan akan datang nanti di tempat yang banyak buah zaitun. Syam. Yang akan membesarkan Allah. Dan yang ketiga, di Jibal Faron. Tanyakan pada Nasrani, apa itu Jibal Faron? Gunung-gunung Faron kalau bukan Mekah. Bahkan sebagiannya masih disebut dengan Faron di sana, perbukitan Mekah. Apalagi? Dan itu mirip dengan ayat Allah dalam Al-Quran. Wattini wa zaitun. Waturi sini. Wahadal baladil amin. Disebut tiga daerah. Allah bersumpah menunjukkan besarnya makhluk yang Allah ciptakan dan tempat yang Allah ciptakan. Pertama, at-tini wa zaitun. Tempat yang banyak buah tin dan banyak buah zaitun. Di mana itu? Banyak buah tin, buah zaitun. Silahkan. Kalian lihat dalam sejarah. Silahkan kalian lihat apa yang diiklankan oleh setiap negara. Kalau kalian ke Yordan, kalian ke tempat-tempat di sana, pasti yang akan ditawarkan adalah zaitun. Ada yang bisa metik langsung, ada yang langsung disuling saat itu. Karena memang itulah ciri-ciri negara Syam. Bahkan disebutkan di Baitul Lahmin. Baitul Lahmin itu mereka sebut Bethlehem. Siapa? Yang membesarkan Allah di sana dan Allah wahyukan wahyunya kepadanya? Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan tur setelah watini wa zaitun kedua wa turisinin bukit Tursina. Allah wahyukan wahyunya kepada nabinya dan rasulnya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Wahadal baladil amin. Dan ini negeri ini yang aman ini Allah wahyukan pada siapa? Pada Nabi Muhammad SAW. Kalimat yang mirip dengan ini ada dalam kitab mereka, dalam kitab Injil. Silahkan merujuk kepada pembahasan kitab Hidayatul Hayar. Hanya saja mereka menutup matanya sendiri, tidak mau melihat. Hanya saja mereka menutup telinganya sendiri, nggak mau mendengar. Dan juga mereka mengunci mati hatinya sendiri, nggak mau tahu. Tidak mau pelajari, tidak mau mengerti. Sungun bukmun umyun fahum layar yarji'un kembali kepada pembahasan. Berarti mereka-mereka yang beriman kepada Allah harus beriman kepada Rasul-Rasulnya. Yang mengaku beriman kepada Rasul-Rasulnya harus beriman pada Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau mengingkari satu di antaranya berarti mengingkari seluruhnya. Kalau dia mengaku beriman kepada Nabi Isa tapi mengingkari Nabi Muhammad, berarti dia tidak percaya pada Nabi Isa. Mengapa? Karena Nabi Isa menghabarkan akan datang setelahku nanti. Ismuhu ya, Ahmad. Dan mereka sebut dengan terjemahan akan datang pujian. Padahal maksudnya akan datang Nabi Muhammad. Namanya Muhammad diterjemahkan pujian oleh mereka. Akhirnya kesannya bukan seseorang tapi pujian akan datang puji-pujian. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara dua golongan tadi ada golongan yang tengah, yang ketiga. Tapi karena agama tidak bisa setengah-setengah, maka termasuk jajaran orang-orang kafir juga Siapa itu kismun salis? Wa baqiya qismun thalith wa huwa alladhi yaz'um annahu yu'min bi ba'dir rusuli duna ba'd. Yaitu golongan yang mengaku kalau mereka beriman pada sebagian rasul tapi tidak beriman pada sebagian yang lain. Wa anna hadha sabil yunjihi min azabillah. Mengira masih kalimat yaz'umu masih ma'mul atau maf'ul dari yaz'umu, mengaku-ngaku. Anna hada sabilun yunjihi min azabillah. Mereka menganggap dengan bodoh bahwa jalan tersebut akan bisa menyelamatkan dari azab Allah. Paling tidak ada nabi yang kami percaya. Begitu. Inna hadha illa mujarrad amani. Kata Syekh Sa'di, itu hanya angan-angan. Itu mujarrad amani Yahudi dan Nasrani selalu berangan-angan. Tidak akan masuk surga kecuali kami. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan la yadkhulul jannah enggak akan masuk surga illa man kana hudan aw nasara. Kecuali Yahudi atau Nasrani. Kata Allah tilka amaniyuhum. Tilka amaniyuhum itu angan-angan mereka, angan-angan kosong. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan pada mereka, hatu burhanakum. Berikan bukti-bukti kalian kepada kami jika kalian benar. Buktikan. Sedikit bukti saja. Kalau mereka merasa penduduk surga, mereka enggak akan takut mati. Iya Pak ya. Karena kematian itu pintu menuju akhirat. Kalau mereka merasa mereka akan mendapatkan kebaikan di alam barzah dan kebaikan di akhirat, akan mendapatkan surga, akan mendapatkan keriduan Allah, dianggap kesayangan-kesayangan Allah, nahnu abnaullah wa ahibba'u, kata mereka, kami anak-anak Tuhan dan kecintaan Tuhan. Kalau benar, kenapa takut mati? Fatamannawul maut. In kuntum sadiqin. Berharaplah mati kalau kalian memang jujur. Tetapi tidak ada yang lebih takut mati daripada mereka. Walayyatamannauhu abadan. Bima qaddamat aydihim. Dan mereka justru yang paling takut dan tidak pernah ingin berharap mati selama-lamanya. Ya Yawadu ahaduhum lau yu'ammar anfasana. Sebagian mereka ingin kalau bisa hidup seribu tahun lagi. Beda dengan kaum mukminin yang ketika berangkat jihad berkata panglimanya kepada musuhnya, kami membawa pasukan yang berharap mati seperti kalian berharap hidup. Ini berharap syahid. Karena mereka tahu terbunuh dalam jihad fisabilillah sebagai seorang yang dimuliakan dan dipersaksikan. Itu sedikit bukti. Masih banyak lagi bukti-bukti yang lainnya. فَإِنَّ هَؤُلَاءِ tafriq التَّفْرِيقِ Allah wa وَبَيْنَ rusulih. karena mereka ingin membedakan antara Allah dan Rasulnya. Yang penting kan beriman pada Allah. Kalau Rasul-Rasul, ya kita bisa milih. Saya ingin ini saja, saya ingin itu saja saya sebagian saja, saya sebagian yang ini, nggak mau sebagian yang itu, dikira demikian. Dikira bisa memisah-misahkan seperti itu antara Allah dan Rasulnya. Yuridun mereka menginginkan an yufarriqu bainallahi wa rusulih. Mereka ingin membedakan, memisahkan antara Allah dengan Rasul-Rasulnya. Fa inna man tawallallahu haqiqatan tawalla jami'a rusuli Karena semestinya orang yang berwala kepada Allah, beriman kepada Allah secara hakikah sebenar-benarnya mesti akan mencintai pula seluruh rasul-rasulnya. Akan berwala pula, berloyal pula kepada semua nabi-nabinya, semua rasul-rasulnya. Walaupun tidak perlu bikin talbis, iblis. atau talbis iblis. Kekaburan, kekaburan. Ketika hari Natal, memakai selendang, menuliskan I love Jesus. Siapa? Tokoh Hizbi, Sururi. Mereka ketika menentangnya, kamu apa-apaan? Saya sungguh-sungguh cinta kepada Nabi Isa. Mereka menyebutnya Yesus. Padahal maksud saya, saya cinta Nabi Isa. Masya Allah. Alasan sepertinya bisa diterima. Tapi engkau membuat telbis. Kekaburan. nggak jelas. Kenapa nggak ditulis pertama? Saya cinta Nabi Isa. Satu. Kedua, mengapa tidak disebut semua? Saya cinta para rasul. Ketiga, kenapa diucapkannya ketika hari Natal? Keempat, kenapa dia berkata seperti itu di hadapan Nasrani dan seterusnya dan seterusnya? Itu telbis iblis. Yang membawa mereka berbuat seperti itu adalah hizbiyah. Pemikiran hizbiyah. Pengen diterima semua golongan sampai ingin diterima pula oleh Nasrani. Saya juga cinta Yesus. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kami cinta Nabi Isa. Sebagaimana kami cinta Nabi Musa. Sebagaimana kita cinta Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan kita cinta pada seluruh para rasul. Sebagaimana kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah SAW menyampaikan ana khatamun nabiyyin. Aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Sehingga nabi-nabi yang palsu setelahnya kita ingkari seluruhnya. Barakallahu fiikum. Maka hendaklah kita berkata tegas. Apakah kamu tidak cinta Nabi Isa? Kami cinta Nabi Isa dan seluruh para nabi. Begitu kalimatnya. Tetapi dia bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan pula satu yang tiga, tiga yang satu. Katakan ya Hizbi, di selendangmu itu, tulis di bawahnya, namun dia bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan satu yang tiga. Itu baru namanya dakwah, tauhid. Tapi kalau cuma I love Jesus, selesai kekaburan terjadi. Barakallahu fikum. Bahkan bisa jadi dikira engkau sudah murtad, dikira engkau sudah jadi Nasrani. Ini mengerikan sekali barakallahu fikum. Qala berkata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, kita kembali kepada ucapan beliau, bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan cinta kepada Allah, otomatis harus cinta kepada seluruh para rasulnya. Wa man ada ahadan min rusulih dan barang siapa yang memusuhi salah satu dari rasul-rasulnya, berarti dia telah memusuhi Allah dan memusuhi seluruh rasul-rasulnya. Lihat, memusuhi satu rasul berarti dia memusuhi seluruh para rasul. Bahkan memusuhi yang mengutusnya. Karena dia utusan Allah, kenapa kamu benci utusan Allah? Berarti engkau membenci Allah dan berkata, kenapa engkau utus Nabi yang seperti ini? Iya kan? Na'udzubillah min dzalik. bisa dipisah-pisahkan barakallahu fiikum. Sebagaimana Allah katakan ketika orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang menurunkan wahyu kepadamu siapa? Dijawab oleh Rasulullah SAW dengan apa adanya. Jibril. Oh Jibril. Jibril musuh kami. Maka Allah Swt menurunkan wahyunya Man kana aduan li Jibril. Barang siapa yang memusuhi Jibril. Fa inna Allah aduun lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Jibril. Berarti Allah memusuhi mereka orang-orang kafir tersebut. Jibril juga utusan. Diutus untuk membawa wahyu kepada para anbiya. Man kana aduan lillah. Barang siapa yang menjadi musuh Allah. Dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, maka sungguhnya Allah menjadi musuh orang-orang kafir. وكذلك من كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل demikian pula siapa yang kafir kepada satu orang rasul saja berarti dia sesungguhnya mengingkari seluruh para rasul bal bir rasulil ladzi yaz'um annahu bihi mu'min. Bahkan kata Syekh Sa'di, dia juga berarti kafir kepada Rasul yang dia mengaku beriman. Saya percayanya pada Nabi Isa saja, tidak mau yang lain. Berarti kamu mengkafiri, mengingkari seluruh para nabi, termasuk Nabi Isa yang kalian anggap kalian imani. Mengapa? Karena berarti kalian tidak percaya dengan berita-berita dari Nabi Musa dan Nabi Isa tentang akan adanya para anbiya sebelumnya dan setelahnya. Akan ada nabi setelahnya dan telah ada nabi sebelumnya. Nabi Musa menghabarkan yang sebelumnya, menghabarkan yang sesudahnya. Nabi Isa menghabarkan yang sebelumnya, menghabarkan yang sesudahnya. Saling mempersaksikan bahwa itu saudaraku. Rasulullah SAW mempersaksikan Yunus alaihissalam. Kapan itu? Nah, ketika Rasulullah SAW dilempari batu Ketika Rasulullah SAW di Taif dimusuhi oleh sekian banyak orang sampai beliau terkucil sendirian, datang seorang budak membawa seungkut anggur. Ditanya, min ay Dari mana engkau? Dijawab, min Ninawa. Min Ninawa. Kata Nabi, ah, min biladi akhi Yunus. Tanya, kamu saudaranya? Iya, aku nabi dan dia nabi. Maka dia saudaraku, aku saudara dia. Ikhwan ibn muslimin rahimani wa rahimukumullah. Berarti siapa yang mengingkari sebagian nabi bahkan satu orang saja dia ingkari berarti dia mengingkari seluruh para nabi termasuk nabi yang dia aku aku bahwa dia beriman dengannya. Berarti sungguhnya tidak beriman. Karena dia tidak percaya dengan berita-berita tentang Nabi tersebut yang dia ingkari. Maka qala dikatakan hadza qala oleh oleh karena itu Allah berfirman ulaika humul kafiruna haqqo mereka itulah orang-orang kafir yang hakiki wa dzalika li'alla yatawahham anna martabatuhu mutawassithah bainal iman wal kufur agar jangan disalahpahami dikira bahwa mereka ini kedudukannya tengah-tengah di antara orang mukmin dan orang kafir yang ini kafir bikullihi Hah. yang ini mukminun bikullihi Obikulihim saja. Satu lagi, kafirun biba'ad. Mungkin dikira sepintas. Ini beriman secara keseluruhan, orang beriman. Ini kafir secara keseluruhan orang kafir. Kalau ini sebagian-sebagian. Sebagian diimani, sebagian tidak. Berarti dia di tengah-tengah sini. Ada wahmun. Itu namanya waham. Kesalahpahaman. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah bahwa Allah berkata ulaika humul mu'minuna haqqa alla yutawahham agar jangan disangka dengan salah agar jangan sampai disalahpahami anna martabatuhum mutawassithah jangan dikira martabatnya tengah-tengah bainal iman wal kufur tidak sama martabatnya kafir karena kalau beriman kepada Nabi Isa, pasti beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang dihabar kepada beliau sendiri. Yang mereka iman. Kalau beriman pada Nabi Musa, Nabi Musa juga memberitakan akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Baik. Kalau tidak percaya pada Nabi Muhammad SAW, berarti dia tidak percaya pada Nabi-Nya sendiri. Tidak percaya pada Nabi Isa, tidak percaya pada Nabi Musa, dan seterusnya. Maka mereka yang kafir kepada satu nabi, atau kafir kepada dua nabi, atau kafir pada tiga nabi, sepuluh nabi, tujuh nabi, sekian belas nabi, tetap sama derajatnya kafir tidak beda. Sama derajatnya bahwa mereka adalah orang-orang kafir dengan kalimat kafiruna haqqan. Kafir yang hakiki. wajhu kaunihim kafirin hatta bima za'amul iman bihi dan sisi penjelasannya. Kalau mereka kafir pada nabi yang mereka aku-aku sebagai nabi yang mereka percaya, ternyata mereka juga ingkar. Bagaimana sisi penjelasannya? Anna kulla dalilin. Dallahum alal imani biman amanu bihi mawjud. Karena semua bukti-bukti yang menunjukkan keimanan kepadanya ada atau ada yang semiripnya. Au mau fauqahu atau apa yang di atasnya. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi kafaru bih. Karena pada nabi mereka yang mereka imani dari ucapan nabi mereka dalam kitab yang dipegang oleh nabi mereka ada isyarat bukti-bukti tentang Nabi Muhammad SAW. Apakah isyarat yang sangat jelas atau kalimat yang sangat jelas atau bahkan lebih dari itu bukti-bukti yang sangat gamblang. Ini salah satunya yang tadi kita sebut. Disebut tiga tempat diturunkannya wahyu. Yaitu Bukit Tursina, Palestina, dan Jibal Faran. Pegunungan Faran. Yaitu Mekah. Masih belum dihapus oleh mereka belum dirubah oleh mereka. Lolos. Lolos dari perubahan-perubahan tangan-tangan mereka. Jangan-jangan setelah mendengarkan kajian seperti ini, oh iya ya, kita hapus lagi. Nanti hapus jadi dua. Hanya dua saja. Waktin wa zaitun. Udah, nggak ada lagi pembahasan lainnya.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 Tidak sah. Kalau wanita bisa mengatakan pada suaminya khuluk, namanya wanita juga bisa menceraikan suami. Gak ada satu ulama pun yang berkata bahwa wanita bisa menceraikan suaminya. Bahkan sebaliknya, ada ulama yang berkata, kalau saja wanita diberi hak menceraikan, niscaya dia akan menceraikan sehari delapan laki-laki. Di saya mereka akan menceraikan sehari delapan laki-laki. Nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai. Karena perempuan. satu dinin wa aklin kata Nabi. Emosinya tidak bisa ditahan banyak kelemahan-kelemahan pada wanita. Sehingga Allah Maha Tahu, Allah jadikan cerai di tangan suami. Hulu itu bukan menceraikan dari pihak istri, bukan. Tapi istri menggugat cerai ke pengadilan kalau alasannya memang cerai akan diterima oleh pengadilan. Alhamdulillah pengadilan agama pakai dalil dan hukum Islam. Ya. Artinya masalah nafkah lahir dan batin, masalah kemampuan, kalau dia lemah syahwat dan sebagainya, itu diterima dan secara syar'i seperti itu. Wallahu taala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.